Nah, dengan nikmat itu semua kita mensyukuri, bersyukur kepada Allah dengan menuntut ilmu syar'i. Kita duduk sejenak ya, beberapa menit, beberapa jam tiada lain untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, nikmat yang besar ini yaitu dinul Islam. Yaitu dengan mempelajari, mengkajinya senantiasa ya, eh, agama kita yang sangat kita cintai dinul Islam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan ya masih tentang kita mengkaji kitab Talbis Iblis ya. Talbisul Iblis yang dikarang atau yang ditulis ya, oleh seorang ulama abad kelima Hijriah Al-Imam Ibnu Jauzi rahimallahu taala ya. yang yang terjemahkan dengan perangkap setan atau tipu daya iblis laknatullah pada kesempatan ini kita akan memulai yang halaman depan ya ya halaman depan sebelum kemarin itu pembukaan ya untuk menerangkan tentang isi buku tentang tipu daya iblis apa saja dan tujuan diciptakannya iblis. Nah sekarang ya, dibuka halaman depan ya, Imam Jauzi akan menerangkan ya dalam buku ini menjelaskan tentang firqatun najiyah atau ahlus sunnah wal jamaah di halaman depan bab satu ya, perintah mengikuti ahlus sunnah wal jamaah Jadi kenapa Imam Jauzi Allah taala memulai kitabnya ini padahal judulnya Talbis Iblis ya. Tetapi dimulai dengan perintah mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena isi buku ini ya, isinya membuka membuka atau membantah orang-orang yang menyelisihi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam i'tiqad dalam akidah juga di dalam masalah al-ibadah dan di dalam masalah al-muamalah jadi buku ini nanti isinya menceritakan bagaimana iblis laknatullah menyesatkan orang-orang dari jalan ahlus sunnah dan akhirnya dibawa ke jalannya ahlul bid'ah begitu dalam masalah akidah khususnya dan lebih ditekankan yaitu firqahnya atau golongan sufi ya. Jadi Imam Jauzi ini lebih membantah kelompok dalam uh, kelompok uh, apa sufi ya dalam Islam karena mereka itu bid'ah di dalam akidah. Sekali lagi Ibu, kelompok sufi itu bid'ahnya dalam masalah akidah, masalah besar dan di zamannya Imam Ibnu Jauzi itu sudah kuat tersebar sufi di seluruh dunia maka beliau bangkit menulis buku ini untuk membantah bid'ah-bid'ah akidah yang ada di dalam kelompok sufi sufi ya karena sufi mulai berdiri itu sekitar abad-abad ketiga keempat ya sudah mulai berdiri abad kelima sudah kuat sampai di abad ke-7 abad ke-8 Ibnu Taimiyah berhadapan dengan tokoh-tokoh sufi sampai penguasa yang juga ya eh, terkena bid'ah sufi. Nah itu harus tahu gambaran buku ini. Buku ini kan tulis abad ke-5 Hijriah. Ini bukan buku baru, ini buku abad ke-5. Imam Jauzi hidup tahun 500 Hijriah jadi nanti isinya bagaimana ya iblis laknatullah itu menjerumuskan orang-orang kaum muslimin ke dalam firqah atau ke dalam uh, eh, akidah atau ke dalam uh, bid'ah dalam masalah akidah. Yang khususnya yang ditekankan adalah kelompok sufi begitu intinya. Nah, maka harus dikenalkan dulu manhaj Sunnah itu apa? Ya, manhaj al-sunnah wal jamaah dalam akidah itu apa apa gimana bagaimana para sahabat bagaimana para tabi'in dalam berakidah dan perintah untuk mengikuti al-sunnah wal jamaah jangan mengikuti firqah-firqah al-bid'ah yang menyelisihi akidah atau manhaj al-sunnah wal jamaah ya, jadi sebelum kita mengikuti apa namanya mempelajari atau mengetahui tentang akidah yang batil, kelompok yang batil, manhaj yang batil, maka terlebih dahulu mempelajari, menguatkan ya pemahaman kita tentang akidah yang hak, akidah yang benar, yaitu akidah ahlu sunnah wal jamaah dan manhaj yang benar. Manhaj itu cara beragama Ibu, manhaj itu cara beragama yang benar menurut ahlu sunnah wal jamaah. Ya, jadi kita pelajari dulu sebelumnya tentang manhaj yang benar, baru nanti akan tahu kesalahan-kesalahan mereka ketika dibahas ya. Nah, yang bab yang pertama di sini Imam Jauzi mengatakan ya, Allah taala perintah mengikuti ahlu sunnah wal jamaah mengikuti apa mengikuti manhajnya mengikuti cara beragama baik dalam akidah keyakinan baik dalam ibadah baik dalam muamalah nah sebelum ya eh, mengulas perkataan Umar bin Khattab di sini tentang masalah wajibnya kita untuk berjamaah ya berjamaah bersama para sahabat para tabiin dan para tabiut tabiin Sebelumnya kita membahas tentang apa itu as-sunnah. Kan di sini perintah mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Ah, ya. As-sunnah wal jamaah. Ini ada kurang ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang dimaksud dengan as-sunnah? Dan apa yang dimaksud dengan ahlus sunnah? Dan apa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah? As-sunnah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-sunnah menurut bahasa adalah tariqah, at-tariq ya, itu jalan. Jadi as-sunnah menurut bahasa menurut bahasa Arab itu artinya adalah tariqah, jalan yang baik maupun jalan yang buruk dan juga diartikan as-sunnah itu sirah sejarah hidup itu as-sunnah menurut pengertian bahasa jadi artinya tariqah atau tariqah ya jalan yang baik maupun jalan yang buruk dan juga diartikan sirah yaitu sejarah hidup secara bahasa jadi yang baik, yang buruk juga masuk ke dalamnya. Tetapi as-sunnah menurut istilah tadi kan menurut bahasa bahasa Arab masih global itu ya umum bisa yang sunnah yang baik atau sunnah yang buruk. Sekarang as-sunnah menurut istilah istilah ya menurut syar'i pengertian as-sunnah menurut ulama ahlul hadis As-sunnah menurut istilah yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik ucapan ataupun perbuatan persetujuan takrir dan sifat sifat di sini boleh pekerti maupun perawakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam serta sejarah hidup beliau sallallahu alaihi wasallam baik sebelum maupun sesudah beliau diutus menjadi rasul sallallahu alaihi wasallam itu sunnah menurut ahlul hadis jadi as-sunnah itu adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang datang begitu ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik berupa perkataan atau ucapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam baik perbuatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam persetujuan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam serta sejarah hidup beliau Shallallahu Alaihi Wasallam baik sebelum maupun sudah beliau diutus menjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu as-sunnah menurut istilah ibu ya jadi mencakup di dalamnya ada hal yang diwajibkan ada hal yang sunnah mustahab gitu ya ada yang diharamkan yang dilarang Nabi itu juga sunnah ada yang dimakruhkan Nabi itu juga sunnah jadi sunnah itu juga dibagi dua ada sunnah tarkiyah ada sunnah amriyah apa namanya al-amr ada sunnah tarkiyah sunnah amriyah yaitu amr ya, perintah ada dua yaitu wajib dan ada sunnah Ibu ya ada sunnah tarkiyah sunnah yang ditinggalkan yaitu yang haram haram itu apa yang dilarang oleh Nabi dan ada yang hukumnya makruh apa yang dibenci oleh Nabi itu dua-duanya sunnah jadi sunnah itu ada yang berbentuk perintah maksudnya begitu bisa jadi wajib atau juga manduk. ya sunnah pengertian manduk di sini apabila dikerjakan dapat pahala apabila ditinggalkan tidak apa-apa menurut fikih dan ada sunnah tarakiyah yaitu sunnah yang ditinggalkan bisa jadi haram atau juga makruh Contoh yang diperintahkan Nabi kan contoh sholat itu wajib kan, sholat berjamaah, kemudian berjilbab buat kaum muslimin itu sunnah al wajibah. Ya, kemudian ada sunnah yang muharramah, sunnah sini yang haram. Di mana Nabi mengharamkan musik, mengharamkan khamar, zina, sutra. Ada yang dimakruhkan seperti uh, eh, diantaranya adalah makan dengan berdiri, ya, dan yang ini atau dimakruhkan kalau dalam keadaan junub kemudian dia makan terlebih dahulu berwudu ya. Nah antara itu itu sunnah. Jadi sekali lagi sunnah adalah seluruh yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam serta sejarah hidup beliau baik sebelum maupun sesudah diutus menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan adapun lafaz as-sunnah dalam perkataan salaf mencakup sunnah dalam masalah ibadah dan i'tiqad dan akidah. Meskipun kebanyakan meskipun kebanyakan salaf yang menyusun tulisan tentang as-sunnah mengkhususkan pembahasan dalam bidang akidah ya. Jadi kadang salah membuat buku tentang namanya as-sunnah itu kadang hanya membahas masalah akidah. Ya, seperti as-sunnah Imam Ahmad bin Hambal ada bukunya. Nah, tapi kata Ibnu Taimiyah as-sunnah itu mencakup di sini apa? Masalah ibadah dan masalah akidah. Beliau Ibnu Taimiyah mengatakan As-sunnah adalah semua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Ya. Kata Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, as-sunnah adalah semua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya baik i'tiqad keyakinan akidah baik iqtisad yaitu amal beliau sallallahu alaihi wasallam baik ucapan maupun perbuatan sallallahu alaihi wasallam jadi as-sunnah itu adalah ya, apa? adalah semua yang Nabi SAW berada di atasnya, di atas apa? Akidah beliau bagaimana? Bagaimana juga amal beliau, bagaimana juga ucapan beliau, bagaimana perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam itulah sunnah. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah taala menambahkan menyempurnakan pengertian Ibnu Taimiyah yang tadi. Ibnu Rajab mengatakan tentang ketika menerangkan tentang as-sunnah Ibnu Rajab Al-Hambali Ibu Rajab rahimahullah taala mengatakan as-sunnah adalah as-sunnah adalah jalan yang dilalui termasuk di dalamnya adalah berpegang dengan semua yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafa Rasyidin berada di atasnya baik dalam masalah i'tiqad, akidah maupun masalah amalan maupun ucapan. Jadi as-sunnah kata Ibnu Rajab ini dilengkapi jalan yang dilalui, maksudnya cara beragama begitu. Termasuk di dalamnya adalah berpegang dengan semua yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para al-khulafa al-khulafa irasyidin siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an yang mereka di, berada di atasnya di atas apa baik di, di atas dalam masalah tidak amalan ya, ibadah maupun ucapan nah, ucapan ini masuk ke dalam as seperti contohnya kan ucapan tentang Al-Quran kalamullah itu harus diucapkan Al-Quran kalamullah ini as, ini adalah manhaj as manhajnya para nabi manhajnya para sahabat kenapa karena ada sebagian ahlu bidah mengatakan Al-Quran makhluk Naudzubillah. Nah ini ucapan di mana ucapan para sahabat mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Ucapan ahlu bidah mengatakan Al-Qur'an itu makhluk Allah. Naudzubillah. Nah ini ada ucapan ya, dibedakan. Seorang mengucapkan sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh para sahabat dalam masalah agama, maka itu bertolak belakang dengan manhaj as-sunnah. Contohnya tadi, Atau juga orang mengatakan Allah itu di mana-mana. Itu tidak pernah diucapkan oleh sahabat seorang pun. Sedangkan mereka sepakat mengatakan Allahu fis sama. Allah itu di atas langit. Ketika orang mengucapkan Allah di mana-mana berarti ucapannya menyelisihi manhaj ahlu sunnah siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Dan tidak pernah disebutkan oleh Nabi sedikit pun tidak riwayat tidak ada. Nabi mengucapkan Allah itu di mana-mana. Ibu ya. Nah itu contohnya. Jadi orang yang mengikuti as-sunnah disebut ahlu sunnah. Orang yang mengikuti as-sunnah disebut ahlu sunnah. Iya. jadi as-sunnah tadi pengertiannya ya, yang dimana Eh, jalan yang dilalui cara beragamanya Nabi SAW begitu mudahnya di mana Nabi berpegang teguh di atas akidah di atas ibadahnya amalnya dan diikuti oleh al khulafa rasyidin maksudnya ini sahabat senior sahabat pembesarnya yaitu khalifah kan Jadi yang dipegang yang yang di mana sahabat berada di atasnya di atas agama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah ucapan, perbuatan yang lain. Nah, orang yang mengikuti as-sunnah yang berpegang teguh dengan keyakinan para sahabat, ibadahnya para sahabat, ya, ibadahnya Nabi dan para sahabat, maka disebut ahlu. Ahlu itu orang yang istimewa, orang yang betul-betul mengikuti ahlu sunnah, mengikuti sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ketika menerangkan pengertian ahlu sunnah siapa ahlu sunnah itu siapa mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan as-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi mereka adalah siapa? Ahlus sunnah itu ibu. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah Al-Qur'anul Karim dan as-sunnah Rasulullah SAW hadisnya. Di antara eh, serta apa yang disepakati oleh as dan al-awwalun serta mereka berpegang teguh dengan apa yang disepakati oleh para sahabat. Ijma namanya. Jadi disimpulkan mereka adalah yang berpegang teguh dengan Al-Quran as-sunnah itu adalah hadis dan ijma kesepakatan para sahabat kesepakatan para sahabat ya dia dari golongan muhajirin dan ansor ya jelas serta orang-orang mengikuti mereka dengan baik itulah ahlus sunnah nah kita ini kebagian yang terakhirnya ibu serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik nah, insya Allah kita yang mengikuti mereka eh, para sahabat dalam masalah akidah masuk ke dalam ahlus sunnah Kadang dikatakan orang itu sunni. Ya. Yaitu orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Lawannya adalah syi'i, ya, syiah. Rafidhi. Ya, sunni wa syi'i, ya, beda jalannya udah. Kalau syi'i itu mengikuti iblis, syaitan. Kalau sunni mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka adalah ahlul jamaah. Kata Ibnu Taimiyah diteruskan, mereka ahlus sunnah adalah mereka ahlul jamaah. Karena bersatu di atas al-haq. Tidak berpecah belah. Ber, berbeda dengan golongan yang lain, ahlu bidah, karena mereka tidak bersatu di atas kebenaran, tapi hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi bukan al-haq yang menyatukan mereka, tetapi hawa nafsu jadi yang menyatukan mereka. Jadi itulah al-jamaah. Makna ahlu sunnah wal jamaah ialah orang-orang yang khusus yang paling banyak berpegang dengan berpegang dengan as-sunnah dan mengikutinya dalam ucapan, perbuatan maupun i'tiqad. Jadi ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang khusus khususnya, maksudnya khusus mengikuti as-sunnah betul-betul yang paling banyak berpegang dengan as-sunnah, kitabullah dan as-sunnah dan mengikutinya, mengikutinya dalam ucapan, dalam perbuatan maupun dalam masalah akidah. Ya. Dan siapa yang paling pertama dikatakan ahlus sunnah wal jamaah yaitu para sahabat yang mulia radhiyallahu jami'an. Mereka lah yang paling pertama. Karena Nabi sudah me mentazkiyahnya, sudah apa namanya? memujinya dalam hadis sahih riwayat Bukhari khairun nasi qarni atau khairu khairul quruni qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang mereka hidup sejamanku. Para sahabat. thumma alladhi yalunahum, kemudian yang setelahnya siapa? Generasi sahabat dengan tabi'in, dengan muridnya. thumma alladhi yalunahum, kemudian yang setelahnya yaitu generasi tabi'in dengan tabi'ut tabi'in. Mereka lah ahlu sunnah wal jamaah. Dan mereka yang mengikuti ya yang mengikuti manhaj akidah para sahabat, para tabi'in, para tabi tabi'in, mereka lah itu ahlu sunnah wal jamaah. Ya, dikatakan jamaah karena cara beragamanya itu bersama para sahabat, para tabi'in, meskipun dia sendiri. Ya, kata Ibnu Mas'ud, apa ahlu sunnah atau ahlu uh, al jamaah, al jamaah adalah man kana alal haq wa in kana wahidun ibu dia. Jadi jamaah itu tidak mesti harus diibaratkan apa namanya identik dengan banyaknya orang, tidak. Kata Ibnu Mas'ud, al-jamaah yaitu man kana 'alal haq, siapa saja yang berada di atas kebenaran. Kebenaran di sini adalah di atas manhajnya Nabi SAW dan para sahabat. Meskipun dia sendirian, di zaman itu pun sendirian, maka dia al-jamaah. Jamaah dengan siapa? dengan para sahabat dan para tabiin ya yang terdahulu. ibu meskipun ibu sendirian, ibu sedikit di daerah ibu itu jamaah dengan siapa? Para sahabat. Kemudian tentang uh, as-sunnah ini dalam Al-Qur'an, Ibu ya. Mana isyarat tentang bahwasanya kita harus mengikuti as-sunnah dan tentang perintah bahwasanya kaum muslimin harus mengikuti as-sunnah. Itu dalam Al-Qur'an ada isyaratnya banyak. Atau juga Nabi SAW di samping diberikan Al-Qur'an juga diberikan as-sunnah sebagai sumber hukum. ini sumber hukum Islam ada tiga dalam masalah akidah. Al-Qur'anul Karim was sunnah itu hadis Nabi SAW dan ijma kesepakatan para sahabat. Ini sumber akidah Islamiyah. Tidak ada kias dalam akidah, ada juga dalam fikih. Kalau bahas fikih ada kias ya. Nah, dalam Al-Qur'an contohnya tentang sunnah ada sumber syariat Islamiyah. Dilihat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Ya, tentang as-sunnah adalah sumber syariat kedua dalam Islam. Setelah kitabullah itu dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 kalau Allah Ta'ala huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la dhalalin mubin Al-Jum'ah ayat 2 Dialah Allah Azza wa Jalla yang mutus kepada kaum yang buta huruf ummi seorang rasul seorang utusan di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya ayat-ayat Allah kepada mereka wa yuzakkihim dan mensucikan mereka wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah dan mengajarkan kepada mereka alkitab itu Al-Qur'an wal hikmah dan hikmah hikmah adalah as-sunnah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, Al-hikmah di sini tadi disebutkan dalam ayat apa Ibu? As-sunnah artinya. Hikmah di sini as-sunnah. Kemudian lihat juga dalam surat Ali Imran ayat 165. Ali Imran ayat 165 tentang as-sunnah ini ya, tentang perintah kita mengikuti as-sunnah dan sebagai sumber hukum yang kedua. قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Ya, dari golongan mereka sendiri dari kalangan manusia, bangsa Arab, yatluna 'alaihim ayatihi ya yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Al-Qur'an wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah dan membersihkan mensucikan jiwa mereka dari kesyirikan, dari kebidahan, dari nifak yang lainnya dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah wa in kanu min qablu la fi mubin dan sesungguhnya sebelum kedatangan kedatangan Nabi SAW itu mereka dalam adalah benar-benar dalam keadaan yang sesat. Kesesatan yang nyata ya. Surat Al-Imran 165. Nah, kata-kata tadi wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Maka al ulama sebagian besar ulama ya menafsirkan tentang al hikmah adalah sunnah ahlul tafsir al-mufassirin ya dan para ulama ahlul ilmi dalam Islam menafsirkan al-hikmah al dalam ayat yang mulia ini adalah as-sunnah. Di antaranya berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini Ali Imran 165 tentang kata-kata hikmah dalam ayat ini. Maka beliau beliau ya Allah taala mengatakan fadzakarallahu taala alkitab wa huwal quran maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini alkitab itu arti maksudnya adalah Al-Qur'an wa dzakara al-hikmah dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-hikmah maksudnya apa beliau melanjutkan saya pernah mendengar, saya telah mendengar dari orang dari ulama yang mengetahui tentang Al-Qur'an yang saya ridhoi tentang ilmunya. Dari gurunya maksudnya, dari gurunya yang ahlul Qur'an tentang tafsir. Mereka mengatakan atau guru saya mengatakan yaqul al-hikmah itu sunnatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Syafi'i, al-hikmah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Perkataan Imam Syafi'i. Jadi maksudnya ini dalam risalahnya, dalam buku beliau ah, Risalah. Yang buku beliau dalam risalah itu tentang usul fikih. Nah, jadi jelas Imam Syafi'i menyebutkan tadi perkataannya di sini tadi ya, menguatkan atau menegaskan bahwasanya al-hikmah itu adalah as-sunnah. Dan yang, menafsirkan al-hikmah dalam ayat ini ya dengan sunnah itu diantaranya Qatadah Qatadah seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, muridnya Anas bin Malik dan muridnya Abu Hurairah radhiyallahu Jadi yang berkata atau yang menafsirkan hikmah dengan as-sunnah adalah di antaranya Imam Qatadah, seorang tabi'in besar dalam ilmu tafsir. Perkataannya diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam tafsirnya. Kemudian juga yang mengatakan al-hikmah dalam ayat mulia ini dengan sunnah, artinya sunnah adalah Ibnu Ibnu Abdul Bar dalam bukunya Jami'ul Bayan Ilm. Jadi uh, ulama Malikiyah. Kemudian juga Ibnu Jarir dalam tafsirnya Tafsir Al-Tabari. Ibnu Jarir juga mengatakan hikmah itu adalah sunnah. Kemudian juga Al-Khatib Al-Baghdadi yang hidup tahun 4 Hijriah, 5 Hijriah mengatakan al-hikmah adalah sunnah. Kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak. Siapa Ibnu Mubarak Ibu? Dalam kitabnya Az-Zuhud, beliau Ibnu Mubarak itu seorang tabi'ut tabi'in ya. Seorang tabi'ut tabi'in yaitu segenerasi dengan Imam Malik. Ibnu Mubarak mengatakan al-hikmah itu adalah sunnah Dan juga Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Ini seorang ulama besar ya, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Nah, jadi mereka semua menafsirkan al-hikmah dalam Al-Qur'an, kata-kata al-hikmah dalam dua ayat yang tadi dalam surat yang tadi Al-Jumu'ah ayat 2 dan Ali Imran ayat 165 itu maksudnya adalah sunnah. Jadi Nabi SAW di samping ia diberikan Al-Quran sebagai wahyu juga diberikan oleh Allah al-hikmah. Apa hikmah itu? As-sunnah. Di Rasulullah SAW diberikan Al-Quran juga yang lain bersamanya sama Al-Quran yang dimana wajib bagi kaum muslimin untuk mengikuti keduanya Dalam hadis sebuah, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Miqdad ibn uh, ada dari Miqdad ibn uh, Ma'adi apa al al Karib ya al Karib dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari seorang sahabat Miqdad Ma'adi Karib ya uh, Ma'adi Karib an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ala inni utitul kitab dari Mi'dad ya mengatakan diriwayatkan dari Rasulullah SAW ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu ketahuilah bahwasanya aku diberikan Alkitab oleh Allah ya dari dari Allah Subhanahu wa taala ketahuilah kata Rasulullah ketahuilah oleh kalian bahwasanya aku diberikan Alkitab Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamaan yang semisalnya apa yang semisalnya yaitu as-sunnah ini hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad ya dan Imam Tabrani dan Ibnu Hibban, Al-Baihaqi yang lainnya. Hadis sahih. Jadi kata Rasulullah SAW, aku diberikan ya Alkitab yaitu Al-Qur'an, wahyu dan juga yang semisalnya dengan Al-Qur'an yaitu As-Sunnah bersamaan. Nah, ini jadi eh, tentang uh, dan sunnah kedudukan sunnah dalam agama Islam sebagai lagi sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'anul Karim dan dalam Al-Qur'an ya Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kaum muslimin dan mewajibkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam masalah perintah ataupun dalam masalah larangan. Ini syarat harus ikuti sunnah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Qala Allah taala, "Wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul kepadamu, Ibu ya? Apa yang datang dari Rasul kepadamu? Ya sunnah, maka ambillah, terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah ini sunnah juga sunnah tarkiyah larangan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkan nah, ini syarat harus mengikuti apa mengikuti apa ibu As sunnah ini al qasr ayat 7 wa ma atakum rasul fakhudhu fakhudhu apa yang datang dari nabi itu ambil kisah ya ada dalam ayat ini maksudnya eh, tentang ayat ini ada sebuah kisah yang sangat menakjubkan di zaman uh, sahabat ya, ada seorang wanita yang mendengar Ibnu Mas'ud berceramah ketika berkhutbah beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengharamkan wanita menyambung rambut mengharamkan wanita mentato mentato dan minta ditato ditato bu ya mengharapkan perempuan mencukur bulu alisnya kemudian ada perempuan bertanya wahai ibu Mas'ud dari mana itu saya baca Al-Quran tidak pernah ada larangan hal demikian tidak ada larangan demikian kata ibu Mas'ud ada dalam Al-Quran ada coba baca sekali lagi Al-Quran maka dia baca perempuan itu di rumahnya bolak balik dari surat dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat Anas dibaca lagi kok nggak ada gak ada perintah apa larangan larang men, men, menyambung rambut larangan mentato larangan mencukur bulu, bulu alis bagi perempuan gak ada maka kembali lagi gak ada wahyu ibnu Mas'ud gak ada ada coba baca lagi sekali lagi maka balik lagi sampai tiga kali udah tiga kali Allah hingga ada tentang larangan itu ada saya tunjukkan ayatnya maka ibnu Mas'ud membuka surat al-hasyr ayat 7 wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu apa yang datang dari Rasul kepadamu maka ambillah terimalah dan apa yang dilarang, dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah ini ayatnya kata Ibnu Mas'ud oh, mana keterangan tentang itu karena qala Rasulullah SAW alaihi wasallam ya kemudian Ibnu Mas'ud membacakan hadis bersabda Rasul SAW alaihi wasallam naha ar-rasul atau la la la ana, la ana rasul rasul melaknat para wanita yang menyambung rambut yang sekarang dengan istilah wig ibu ya ataupun juga yang lainnya sambul itu termasuk di dalamnya hati-hati nggak boleh atau yang lainnya yang menyambung rambut intinya dengan rambut lagi beda kalau dengan ah, tali ya atau yang lainnya boleh uh, kemudian mentato yang mentato di tubuhnya dengan bermacam uh, tato kemudian juga mencukur bulu alis ini nggak boleh perempuan nggak boleh cukur alis hukumnya haram dosa ya jadi biarkan saja itu lebih bagus tidak boleh dicukur kemudian dilukis oleh uh, pensil oleh pewarna ya itu tidak bagus dan juga haram ya. nah jadi ini maka ketika ditunjukkan ayat ini kemudian diterangkan hadisnya oh iya betul ternyata itu ada dalam Al-Qur'an maksudnya apa perintah untuk mengikuti Nabi dalam masa sunnah dan apa yang dilarang Nabi tinggalkan itu juga dalam Al-Quran ada ini perintahnya Ibu ya nah ini tentang itu kemudian ya di antara keutamaan sunnah yang kerudukan sunnah Ibu ya di mana Allah Subhanahu wa taala menyandingkan menyandingkan atau ya eh, antara ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Rasul dan mengikuti sunnahnya. Dalam ayat yang banyak sekali dalam Al-Qur'an menggandingkan antara ketaatan Allah dengan ketaatan kepada Rasul SAW. Iya, iya. Jadi maksudnya ketaatan kepada Allah mengikuti Al-Quran, taat kepada Rasulullah mengikuti As-Sunnah. Qala Allah Ta'ala wa ati'u Allah wa Rasul la'alakum turhamun dalam surat Ali Imran 132. Wa Allah dan taatilah Allah, maksudnya ikuti Al-Quran warasula dan taatilah rasul maksudnya ikutilah ya sunnah la'alakum turhamun supaya kamu diberi rahmat nah, surat al imran 132 ini juga ayat yang disimpulkan para ulama disimpulkan oleh para ulama kalau ingin dapat rahmat dari Allah tidak ada jalan lain kecuali mengikuti rasul nah, dalam ayat ini kan wa atiullaha war rasul la'alakum turhamun supaya kamu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian juga ketaatan kepada Rasul itu sama dengan ketaatan kepada Allah. Mengikuti sunnah itu sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, menyelisih sunnah sama dengan menyelisihi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 80, "May yuti'i rasula faqad Allah." may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, barang siapa yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah bermen, telah mentaati Allah azza wa jalla. Ya, barang siapa yang mentaati Rasul, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sungguh telah mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 80. Kemudian dalam ayat yang lain sebagai barometer seorang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala maka harus dibuktikan dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi buktinya seseorang mencintai Allah adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang yang mengaku mencintai Allah tapi tidak mengikuti Rasul maka pengakuannya itu adalah dusta kata para ulama dan juga mengikuti sunnah adalah jalan untuk mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu perlu diketahui, mengikuti sunnah adalah salah satu jalan yang akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31 قال الله تعالى قل in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah nah lihat ini jika benar jika jujur kalian mencintai Allah subhanahu wa taala fattabi'uni ikutilah aku ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa yaghfir lakum dzunubakum niscaya Allah mengasihi, menyayangi, mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini ayat imtihan, ujian bagi orang-orang yang mengaku cinta Allah. Semua orang pasti kalau ditanya cinta Allah, cinta Allah. Tapi mana buktinya? Yang perlu adalah bukti. Mana buktinya kalau kita cinta pada Allah? Maka buktinya seorang mencintai Allah adalah betul-betul mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ragu-ragu ikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah ya eh, apa namanya pengakuan yang jujur ya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya juga Allah akan mencintainya dan mengampuni dosa-dosanya. Jadi mengikuti sunnah Nabi juga akan mengampuni dosa-dosa kita dosa dosa orang Ya, yang mengikuti sunnah Nabi SAW akan diampuni dosa-dosanya. Bismillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan Ibu tentang eh, orang-orang uh, yang melisihi sunnah Nabi. Ada peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang melisihi perintah Nabi, yang melisihi menyelisih sunnah. Berarti kalau menyelisihi sunnah berada di atas ahlu bid'ah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya dengan siksaan yang pedih pada hari kiamat dan juga dengan fitnah yang besar di dunia dalam surat An-Nur ayat 64. Dalam surat An-Nur ayat 64 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fal "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang yang menyalahi orang-orang yang menyisihi perintah Rasul maksudnya bermaksiat pada perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Nah, ingat di sini ya. Jadi falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Nabi, orang-orang yang menyalahi sunnah Nabi, tidak mau mengikuti sunnah Nabi atau mengurangi hak-hak Nabi Alaihi Wasallam dalam masalah sunnah, ya maka takutlah akan ditimpa cobaan cobaan ya ah, ini berupa apa kata Imam Ahmad cobaan di sini adalah kesyirikan dan juga nifak kemunafikan bisa jadi orang muslim eh, sunnah Nabi naudzubillah dia masuk ke dalam orang-orang musyrik nantinya terjerumus dalam kesyirikan Allah biarkan jadi kufur dia ya atau munafik nifak dan banyak terjadi ya orang-orang yang membantah sunnah Nabi, orang-orang yang meremehkan sunnah Nabi, maka dia akan berkelompok atau berkumpul bersama orang-orang munafik yang pura-pura menampakkan keislaman tapi hatinya membenci, membenci Islam. Tatkala melihat seorang muslimah memakai pakaian yang syar'i dengan nikobnya, dengan rapi maka dia mencibir ya. Hati-hati, berarti ada kebencian kepada sunnah. Tatkala melihat yang berjenggot oh, benci ya bukan benci kepada orangnya atau oleh sunnah itu akhirnya ya dan yang lainnya melihat orang yang multazim dengan syar'i maka dianggaplah keras maka dianggaplah dia itu kurang bergaul dan yang lainnya tuduhan-tuduhan yang keji kepada orang-orang yang menegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya nah ini hati-hati jadi orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi akan diberikan cobaan. Apa cobaan kata Imam Ahmad? Yaitu kesyirikan dalam hatinya, kemunafikan. Kemudian juga fitnah. Uh, apa yusibahum adzabun alim akan diberikan azab yang pedih. Azab di sini ada dua kata Syekh Fauzan bisa jadi kalau di dunia itu di, di, disiksa oleh penguasa Islam kalau ada khalifah tentunya ya disiksa ya ya diberikan hukuman yang kedua siksaan di azab di alam kubur dan juga di akhirat ya, siksaan itu jadi ya selamat di di dunia ya orang Indonesia sunnah Nabi tapi tidak selamat nanti di azab kubur di alam kubur dan di akhirat kelak dengan azab yang pedih ingat ibu ya hadis ini apa ayat yang mulia ini harus diingat anur hati-hati 63 60 uh, berapa 63 bukan 64 63 falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim ini sudah terjadi ayat ayat ini sudah waki bu ya emang ayat ini adalah mukjizat Nabi Alaihi sampai akhir zaman dari zaman ke zaman telah terjadi orang-orang yang berani mengisi sunnah Nabi itu Allah akan turunkan langsung hukuman kalau tidak di dunia yaitu di akhirat yaitu kisahnya seorang sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang makan bersama Rasul Wasallam dalam satu nampan. Maka tatkala itu langsung dia makan dengan tangan kiri. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya makan dengan tangan kanan. Kul minik makan dengan tangan kananmu. Maka dia mengatakan la astati ya Rasulullah saya tidak bisa ya Rasulullah. Maka Rasul langsung mendoakannya ya la tastati' maka kata Rasul kamu tidak akan bisa selamanya tiba-tiba tangannya itu ya tangan yang kanan terkulai dan tidak bisa diangkat akhirnya dia menjadi lumpuh ah, lumpuh tangannya maksudnya yang yang kanan tidak bisa digunakan sudah jadi terkulai sudah nah ini langsung siksaan langsung karena apa dia menolak dengan sombong ya akhirnya ya dia kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nah ini banyak kisah-kisah tentang hal itu kemudian juga uh, tentang apa namanya orang yang pernah masuk Islam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menghafal surat Al-Baqarah sampai hafal kemudian dia pergi ke Syam di Syam pindah agama murtad menjadi agama Nasrani dan pada waktu di Syam eh, dia menjadi pemuka agama Nasrani dan menjadi dai-nya Dia mengatakan kepada orang-orang bahwasanya apa yang dibawa Nabi ya dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya maksudnya dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak apa sebatas hanya yang yang ada pada diriku. Jadi sama yang dibawa Muhammad dengan aku katanya. Dibacakan ayat itu surat Al-Baqarah. Intinya orang ini menghina Nabi tatkala dia pindah agama jadi Nasrani. Awalnya muslim, murtad kan? Kemudian hafal surat Al-Baqarah akhirnya menghina Nabi ya merendahkan Nabi di Syam maka sudah berapa lama orang itu dicabut nyawa oleh Allah orang itu meninggal ya matilah ya orang itu mati kemudian orang-orang mengubur mau menguburkannya menggali lubang ya dalam ya kemudian ditaruhlah mayat itu di di, di dalamnya kemudian tutup Kemudian pada besok harinya pagi-pagi sudah ada, nyembul lagi apa namanya sudah muncul lagi jasadnya di permukaan. Maka orang-orang mengatakan wah ini ini ini apa uh, ulahnya sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini ulahnya katanya ini. Jadi yang mengeluarkan itu sahabat-sahabatnya Muhammad karena membenci dia gitu. Kemudian kita kubur lagi sekali lagi lebih dalam, kubur lebih dalam lagi. Kemudian tatkala esok harinya muncul lagi jasad itu Wallahi katanya ini adalah perbuatan sahabatnya Muhammad SAW. Kita gali lagi lebih dalam. Maka lebih dalam digali sampai tidak ada yang bisa untuk uh, apa, menggalinya lagi ya. Maksudnya menggali lubang kemudian ditutup sampai dalam. Nah, keesokan harinya masih jasadnya kembali ke permukaan. Maka tatkala itu orang-orang mengatakan Allah ini bukan perbuatan manusia. Ini bukan perbuatan manusia karena nggak mungkin sangat dalam sekali. Maka sudah mereka tahu ini adalah apa perbuatan ilahiyah ya ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala hukumnya maka dibiarkan jasadnya itu tidak dikubur begitu saja dibiarkan di padang pasir maka sampai membusuk sampai nanti ada binatang-binatang yang memakan jasadnya nah ini hukuman disegerakan orang-orang yang mengisi sunnah Nabi SAW tentunya ini orang yang sampai murtad ya jadi tingkatannya berbeda-beda ya dia ada orang yang langsung benci sunnah Nabi, langsung murtad itu lebih sadid siksaannya. Ada orang yang hanya uh, hanya dia lalai dalam sunnah Nabi, ya. Dia mencukur jenggotnya kalau laki-laki. Ya ini siksaannya lain tentunya. Tapi ada tentu siksaan ada, tapi lain bertingkat-tingkat. Seperti halnya maksiat, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sampai murtad, ya, yang lainnya. Nah, ini tentang ancaman, hati-hati ancaman orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekecil apapun jangan kita selisihi, ibu ya. Bukan masalah kecilnya, tapi masalah kepada siapa kita bermaksiat. Ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menyelisihi sunnah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam sebuah riwayat juga ketika Imam Malik ditanya, apakah boleh Imam Malik ibu ya, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, apakah boleh aku uh, ihram sebelum mikot apakah aku boleh ihram sebelum mikot beberapa kilo jadi di mikot ya maka kata Imam Malik gak boleh nggak boleh kamu ihram sebelum mikot maka orang itu bertanya apakah hal ini hal ini perkara besar apakah ini jadi dosa kata Imam Malik iya karena Rasul tidak pernah ihram sebelum mikot karena mikot ini adalah yang ditentukan Nabi dan Nabi tidak pernah dia ihram kecuali di sini kata Imam Malik takutnya dengan perbuatan kamu itu akan datang azab dari Allah karena apa milisi sunnah begitu milisi sunnah ya kemudian ada kisah lagi tatkala Said bin Musayyib melihat ada orang yang sholat setelah asar setelah asar dia sholat Tatkala sholat, kemudian dilempar oleh batu oleh imam Said bin Musayyib. Siapa Said bin Musayyib ibu? Ibu, siapa Said bin Musayyib? Sahabat Siapa ibu? Apa imam? Bisa yang jawab? Satu orang? Siapa Said bin Musayyib? Ada yang tahu Ibu? Siapa? Sahabat apa tabiin? Sahabat apa tabiin? Sahabat? Said bin Musayyib sahabat apa tabiin? Gak ada yang tahu ya? Gak ada yang tahu Ibu? Gak ada. Ah, Hasan Al Basri sahabat apa tabiin? Tabiin. Nah, Said bin Musayyib itu temannya Hasan Al Basri. Tabiin. Jadi kalau Allah, ya harus tahu tabakat ibu ya nama-nama yang orang-orang yang kita cintai kita ikuti mereka itu. Sampai kita harus mengikuti sahabat dan tabiin. Siapa tabiin itu? Nah, tabiin itu diantaranya Said bin Musayyib itu muridnya Abu Hurairah sekaligus muridnya Ibnu Umar. Ada lagi Hasan Al Basri, ada lagi Mujahid, ada lagi Qatadah tadi sebutannya itu para tabiin besar. Ada lagi Sulaiman bin Yasar yang lainnya. Ya. Nah, Said bin Musayyib pernah lihat orang sholat setelah asar dilempar oleh batu, di apa dilempar batu. Kemudian uh, orang itu selepas sholat dia marah. Dia bertanya, wahai imam, kenapa engkau lempar aku batu waktu sholat? Apakah nggak boleh sholat? setelah asar kata imam iya bukan sholatnya yang aku larang tapi kamu telah menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu. jadi apakah ini berdosa maksudnya iya bukan sholatnya yang menjadi dosa tapi kamu menyelisih sunnah Nabi itulah berdosa kata Imam apa Sa'id bin Musayyib karena Nabi tidak pernah dia sholat setelah asar kecuali itu ada orang yang kodok ya bukan kodok hanya orang yang luput ketiduran misalkan nggak nggak apa lupa sholat duhur akhirnya sholat setelah asar itu yang lainnya ya nah jadi ya, tatkala menyelisih sunnah sekecil apapun itu jadi urusan besar ya urusan besar di sini dengan ayat yang mulia ini uh, kemudian dalam ayat juga ada isyarat bahasanya orang-orang yang menyelisih Nabi secara mutlak maka orang itu kufur Siapa saja yang secara mutlak tidak mau ikuti sunnah seperti orang ingkar sunnah zaman sekarang hanya mencukupkan Al-Qur'an, menolak sunnah, maka kufur hukumnya. Dan meskipun satu yang ditolak satu sunnah ditolak hadisnya sahih, sunnahnya sahih ditolak maka itu kufur ijma sepakat para ulama. Siapa yang menolak satu huruf dalam Al-Qur'an kufur. Siapa yang menolak satu hadis hadis yang sahih yang sahih yang jelas hadis sahih kuat maka kufur otomatis Sat, mengingkari satu hadis sama dengan mengingkari seluruh hadis mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an sama dengan mengingkari seluruh Al-Qur'an dalam ayatnya isyaratnya mana kita lihat di sini dalam surat Ali Imran ayat 32 Ali Imran ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman qul Allah wa rasulahu fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya. Lihat digandeng. Ya, ul Allah wa rasulah. Jika kamu berpaling, fa in tawallau berpaling menolaknya, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Nah, sini kata kata para ulama, ini isyarat siapa saja yang mengingkari sunnah Nabi. Sebagian ataupun seluruhnya maka dia orang kufur seperti halnya ingkar sunnah zaman sekarang itu itu kufur mereka karena tidak mengakui sunnah sebagai sumber agama ataupun ada satu hadis sudah sahih diingkari karena nggak sesuai dengan hawa nafsunya kufur jangan dekat-dekat dengan dia ya jangan dinikahkan anak kita dengan anak dia atau dia dengan anak kita yang lainnya tidak memakan sebelihannya dia dan yang lain itu konsekuensinya ya Allah alam Bismillah Maka juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan melarang maksudnya orang-orang mukmin yang haram secara mutlak, melarang secara mutlak orang-orang mukmin menyelisihi hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi sunnah dan hukumnya sekaligus dan juga menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat dalam surah sebutkan di sini wa ma kana lil mu'minin dalam surat Al-Ahzab ayat 36 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Al-Ahzab ayat 36 dan tidaklah patut tidak pantas bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula pantas bagi perempuan yang mukmin yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan, kata pilihan yang lain tentang urusan mereka dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya mereka semula dia telah sesat sesat yang nyata ingat sini barang siapa yang melisihi Allah dan Rasulnya maka dia telah sesat sesat yang nyata. Ini ya, Al-Ahzab ayat 36 ingat ya. Kalau sudah ada hukum jelas dari Al-Qur'an dan sunnah, tidak ada pilihan itu. Seperti contohnya, perempuan tidak boleh musafir sendirian. Tidak boleh musafir sendirian keluar kota, keluar negeri kecuali dengan mahram. Ada pilihan? Tidak. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam yang sahih la tusafirul mar'atu illa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh seorang perempuan safar bepergian sendirian kecuali dibarengi dengan mahram. Tidak ada pilihan itu. Tatkala Rasul mengatakan begitu, maka haram mutlak seorang perempuan bepergian sendirian tanpa mahram. Mahram itu yang bo ya, ya mahram ya yang boleh ya, suami anaknya yang sudah balik itu boleh menemani yang sudah balik anaknya atau bukan balik anaknya sudah tamyiz anaknya sudah tamyiz di atas tujuh tahun itu boleh menemaninya jadi mahram kata sebagian ulama ya kalau ada anak yang udah umurnya 8 tahun 10 tahun boleh jadi temani ibunya kalau pulang ke Indonesia tapi anaknya masih bayi masih balita nggak boleh sendirian nah di sini ayat yang mulia tadi ya kalau Allah sudah memutuskan hukum dan Rasulnya, maka tidak ada pilihan bagi kita. Harus diupayakan ya keluar kota ataupun keluar negara itu harus dengan mahram. Ibu ya, ini perlu dicamkan. Ini bukan masalah urusan kecil, urusan besar. Kenapa? Karena Syekh mengatakan ini termasuk dosa seorang perempuan yang berpergian tanpa mahram. Kalau ditanya boleh nggak anak saya yang tamyiz ini yang ukuran anak itu yang tamyiz bukan balik nggak apa-apa boleh tapi ahsannya balik ya sudah di atas 15 tahun sudah uh, balik ya nah ini jadi hati-hati kalau kurang Indonesia saya tekankan uh, jangan sendirian hukumnya haram ibu ya jangan bermain dengan hukum Allah dan Rasulnya ya ya selamat nggak apa-apa sekarang tapi di akhirat nggak akan selamat apalagi udah tahu hukumnya karena banyak banyak teman-teman kita masih sudah suka ngaji tapi masih melalaikan hal ini nggak boleh nggak boleh kalau orang cinta kepada Allah dan Rasulnya sekali lagi ibu ya upayakan untuk pulang ada mahrumnya ada mahrumnya ya kemudian ya itu tentang hal-hal tentang eh, ayat-ayat uh, yang saya bacakan tidak boleh seorang ya menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya yang tidak ada pilihan jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tentang ketetapan. Kemudian juga orang-orang yang menyelisih Nabi, orang-orang yang enggan berhukum dengan hukum Nabi itu adalah orang munafik yang ada bibit kemunafikan di dalam hatinya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 47. Orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Nabi, tidak mau mengikuti sunnah Nabi dengan betul, maka ada bibit kemunafikan dalam hatinya dalam surat An-Nur ayat 47 wa yaquluna kalau Allah taala wa yaquluna amana billahi wa bi rasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin dan mereka berkata kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul dan kami mentaati keduanya kemudian sebagian dari mereka berpaling sudah itu sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang beriman orang munafik maksudnya. Jadi mereka di mulut mereka itu saya taat kepada Allah, tapi dia tidak mau berhukum berhukum Rasul, ya maka itu orang munafik dalam hatinya ada bid munafikan maka mana wa ma ula wa ulaika bil mukminin wa ulaika bil mukminin dan mereka itulah sekali bukan orang beriman ya karena nggak ada keimanan dalam hatinya Kemudian dalam ayat yang lain dilihat dalam surat An-Nur ayat 51 juga ayat yang sama ah, surat yang sama ayat 51 An-Nur 51 kalau Allah taala innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun ya ayat ini An-Nur ayat 51 Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin dan mukminat bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya di, uh, untuk taat kepada Allah dan Al-Quran, taat kepada Rasul Sunnahnya, maksudnya ag eh, agar Rasul memutuskan hukum di antara mereka, maka ucapannya adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh, kami taat dan mereka itulah orang-orang beruntung. Nah, ini tadi tadi saya katakan tentang masalah musafir hadisnya jelas itu ijma para ulama maka kita katakan samina wa ta'na ya Allah saya mendengar saya patuh pada hukummu ya Allah karena Rasul melarang seorang perempuan musafir bepergian sendirian tanpa mahram nah ini tentang uh, keutamaan sunnah ibu ya jadi jalan-jalan al sunnah dan yang lainnya kemudian ada tambah di sini jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, tentang meniti jalan Ahlus Sunnah adalah satu-satunya jalan kebaikan menuju Allah Ta'ala. Jadi perlu dicamkan Ibu ya. Meniti jalan Ahlus Sunnah, jalannya eh, Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, tabi'in dalam masalah beragama ada satu-satunya jalan kebaikan. Tidak ada jalan yang lain, cuma satu. Untuk menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi cuma satu untuk menuju Allah untuk menuju keriduan Allah, menuju surganya Allah cuma satu jalan, yaitu jalan ahlus sunnah wal jamaah. Yaitu dalam surat Al-An'am 153. Lihat Al-An'am 153. Qala Allah Ta'ala Al-An'am 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwa ini adalah jalanku. Bahwa ini adalah jalanku yang lurus, jalan Allah wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an Maka ikutilah dia dia sini adalah Rasul, sunnahnya dan janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain, jalan ahlu bid'ah, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Al-An'am 153. Maka berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini, hal ini beliau mengatakan hal ini karena jalan yang sampai kepada Allah hanya satu, yaitu apa yang dia utus para rasulnya membawa jalan tersebut dan yang karenanya dia turunkan karena dengan jalan ada jalan itu ya dia turunkan Allah turunkan kitab-kitabnya tidak satu pun sampai kepadanya kecuali melalui jalan tersebut tidak akan ada satu pun sampai kepada Allah kecuali melalui jalan tersebut jalannya para nabi para sahabat seandainya manusia menempuh semua jalan dan membuka semua pintu maka seluruh jalan dan pintu itu buntu dan tertutup kecuali jalan ini jalan ahlusunnah sunnah satu-satunya karena inilah yang sampai bersambung dengan Allah dan sampai kepadanya di tafsir Al-Qayyim ya Nah, intinya tidak ada jalan untuk menuju Allah, menuju ridhonya Allah, menuju surganya Allah kecuali satu jalan. Itu jalannya ahlus sunnah wal jamaah dan nama Ahlussunnah wal Jamaah ini banyak namanya Ibu ya. Ada firqatu najiyah, golongan yang selamat, diselamatkan dari neraka. Kan ada eh, sataf tariku umati ala salasa wa sub'ina firqah. Umatku akan terpecah menjadi eh, puluh 373 golongan. Kuluhum finnar semuanya ke neraka illa wahidah kecuali satu. Man ya Rasulullah yaitu al-jamaah aman apa ana alaihi wa ashabi al yaum mereka al jamaah yaitu siapa yang mereka berada di atas jalanku dan di atas jalan para sahabatku yaitu firqatun najiyah yang diselamatkan Allah dari neraka kemudian juga uh, eh, taifatul mansurah yaitu kelompok yang ditolong yang ditolong uh, ya pada hari kiamat pada, pada hari kiamat kemudian pada akhir zaman yang ditolong ya dari fitnah dajjal yang lainnya kemudian juga terkenal dengan ahlul hadis Kemudian terkenal juga dengan salafi dan orang yang dikatakan salafiyun yang disebarkan pada salaf. Siapa salaf? Yaitu sahabat uh, Nabi Salam, sahabat dan tabi'in. Jadi salaf itu siapa? Pendahulu. Salafus soleh, pendahulu yang soleh. Siapa? Para nabi, para sahabat, para tabi'in, para imam, a'imah. Nah, orang yang mengikuti mereka sebutnya salafi, salafiyun. Ya begitu ya. Kenapa harus ada nama itu? Karena ada sekarang banyak orang yang ngaku ahlus sunnah wal jamaah tapi jauh sekali manhaj mereka dari para sahabat. Maka harus membedakannya dengan kata-kata salaf ini dibolehkan. Ya, dibolehkan. Tapi intinya salaf itu ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Ya, jadi salaf itu adalah ahlu sunnah dan ahlu sunnah itu adalah Islam, Islam Muslim itu ya yang sesungguhnya ya. Allah alam Bismillah. Bismillah, hukum safar bagi wanita Apakah boleh safar ke Indonesia Karena emergensi Anak sakit di Indonesia apakah cara dari itu termasuk mengikuti sunnah Iya safar Ke Indonesia Itu harus dengan mahram Meskipun emergensi Meskipun apapun Ya bu ya Mahramnya mahrum kita yaitu bapak kita ke atas suami saudara saudara, saudara kita laki-laki kemudian anak kita yang sudah tamyiz yang sudah tamyiz ini kata para ulama dibolehkan di atas 7 tahun tamyiz sekarang ukurannya itu karena Rasul menyuruhkan muru awadakum bisalah bisab'i sanah uh, suruhlah anak kalian untuk sholat pada umur 7 tahun. Berarti 7 tahunnya masa tamis Maka boleh menemani kita pergi ke Indonesia. Tapi kalau sendiri nggak boleh. Ya. Kalau kalau ada ustadz yang lain itu ustadz yang lain silakan mau dipakai pendapatnya. Tapi kami ya sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih hati hatian Meskipun selamat di bandara kan ada yang jemput, di sini kan ada yang ngantar iya kita tidak tahu nanti kalau pesawat tiba-tiba transit ke negara lain, tidak tahu nanti kalau pesawat tiba-tiba kemana, ya bisa, bisa terjadi itulah Allah maha kuasa di luar dugaan kita. Namun kalau transit di negara lain siapa yang menemani kita? Siapa yang menemani kita nanti di luar yang lainnya? Itu orang semua ajam. Nah ini ini agama itu sangat-sangat uh, eh, melihara seorang perempuan ya ataupun emergensi atau tidak sampai bisa misalkan nggak ada mahram bisa diwakilkan dengan siapa saja di sana untuk mengurus anak kita atau yang lainnya sampai nanti ada suami kita ada izin untuk pergi menemani kita ke Indonesia. Pokoknya intinya fatakillah Didahulukan oleh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan kepada dalil. Ya, kepada dalil. Jadi intinya kalau ada anak yang tamjiz boleh dibawa pulang untuk menemani kita di jalan atau yang lainnya. Kalau masalah cadar nikop ini mengikuti sunnah, iya mengikuti sunnah. Maka hukumnya sebagian wajib, sebagian sunnah. Kalau dikatakan sunnah secara umum iya sunnah ini adalah manhaj nubuah, manhaj nabi, para sahabat. Kalau tatkala turun dalam surat al hazab al hazab ayat berapa Ibu tentang uh, jilbab itu ayat 59. Maka orang-orang Ansor mereka langsung mengenakan pakaian hitam yang dimana seperti di atas kepala mereka itu ada burung gagak. Jadi apa maksudnya? Itu perumpamaan apa? Dipakai pakaian hitam-hitam semua Oh pakaian ya, pakaian kain hitam itu dikerudungkan ke uh, tubuh mereka sampai nggak kelihatan kecuali mata mereka. Itu dalam tafsir Mukatsir. Itu siapa itu? Itu An Ansoriyah. Para istri-istri orang Ansor tatkala ada turun Al-Azab ayat 59, langsung mereka bersegera tidak naik-naik lagi turunin hijab mereka apa turunin uh, hordeng mereka kainnya di rumah pakai maka ketika keluar mereka hanya kelihatan mata-mata mereka ada mata kan satu matanya ada dua matanya nah ini ini sunnah sunnah para ya kalau kita ingin di, dikelompokkan nanti pada hari kiamat dengan mereka maka ikutilah cara beragama mereka tapi para ulama berbeda pendapat tentang hukum ya eh, cadar ada mengatakan wajib ada mengatakan sunnah ini ada pikir kita tarik masalah pikir kalau sunnah ini secara uh, masalah manhaj ya, di dalamnya ada ada wajib dan sunnah. Tapi menurut fikih ada dua pendapat, wajib ada yang sunnah. Nah, ini kita tinggal milih saja. Kalau kita lebih serat kepada yang wajib, ya pakai silahkan. Apalagi di sini tidak ada tekanan, tidak ada larangan-larangan. Di sini kan jelas ya uh, budayanya sudah diterapkan karena ulama Saudi Arabia sebagian besar mengatakan wajib bagi kaum muslimah mengenakan cadar, niqab ya kemudian ada sebagian mengatakan sunnah ya silahkan kalau serak kepada sunnah tapi ya, apa syaratnya harus ditutup semua pakaian kita kecuali muka dan telapak tangan jadi ini tidak dipermasalahkan maksudnya ketika terjadi ada yang dicadar ada yang enggak yang penting di, di, di jilbab secara syar'i yang lebar yang enggak tipis yang enggak sempit yang di bawah dada yang warnanya tidak warna-warni ya warna yang kontras baik mau hitam ya, mau coklat mau hijau mau biru yang penting yang tidak kontras ya yang merah itu dihindari yang lainnya yang penting menurut syar'i adapun mau mengikuti yang wajib silahkan ya dalilnya jelas jangan ya, apa namanya di di di apa, dicemooh atau yang lain sama yang temannya enggak bagi yang enggak juga silahkan tapi sesuai dengan uh, apa syarat-syarat syar'i ya apa, pakaian jilbabnya itu. Jadi dua hukum mau wajib silahkan mau pakai atau yang sunnah. Mana yang rojim sebagian bang uh, apa sebagian besar merojihkan yang sunnah pendapat Syekh Albani. Atau misalkan kalau pakai itu keutamaan besar. Yang kalau pakai itu keutamaan besar. Allah alam ya. Ini ada dua pendapat. Eh, apakah kewajiban bermadhab kepada empat imam seperti kewajiban bermanhaj kah yang wajib bermadhab kita itu bermadhab salaf mengikuti salaf seluruhnya dalam masalah akidah kalau masalah imam ini masalah fikih tatkala orang itu bukan ulama orang awam maka maka dia itunya apa hanya mengikuti imam tapi kalau sudah tingkatan ulama mustahid, maka boleh dia untuk beristihad yang lain-lainnya. Ya. Tapi intinya dalam masalah mengikuti empat madhab ini masalah wasilah untuk memahami sunnah, memahami fikih Nabi. Ya, dari masalah fikih ini ada empat madhab, ada Hanafi masalah fikih Ibu ya. Kalau masalah akidah kita ngikuti semuanya, semuanya sama. Makanya ada buku tentang akidah empat madhab. Itu maka nggak beda kalau masalah akidah nggak ada perbedaan ya nggak ada perbedaan jadi wajib kalau masalah akidah itu mengikuti semua salaf, semua imam karena bukan empat ini yang ulama besar itu Bu ya, cuman yang terkenal sampai sekarang empat. Nah, ada Imam Al-Auza'i, ada Imam Abu Ishaq al eh, eh, Abu Ishaq, eh, kemudian juga ada Asawuri, ada Al-Uyainah, ada yang banyak guru-guru mereka. Cuma yang sampai itu empat madhab. Ini masalah fikih. Kalau kita orang awam tentu kita mengikuti ngikuti jadi salah satu madhab itu dalam masalah fikih kalau kita orang awam ikuti fikih Syafi'i, Syafi'i tapi ada dalil di sana. Ikuti Imam Ahmad, ikuti silahkan. Itu metode sarana yang akhirnya yang ini apa? Mengikuti sunnah. Bukan panati kepada madhab ini enggak. Tatkala Imam Syafi'i misalkan pendapatnya bertolak belakang dengan dalil sahih, tinggalkan, tiga apa-apa. Contohnya masalah kunut subuh. Kunut subuh itu pendapat Imam Syafi'i yang lemah. dia diselisih para ulama karena menyelisih apa? menisihi dalil yang sahih maka tinggalkan tidak apa-apa ambil hadisnya yang penting itu dalil di mana dalil yang sahih itu diikuti bukan fanatik madhabnya itu hanya wasilah karena ini nggak mungkin orang belajar fikih tanpa melalui empat madhab ini nggak mungkin semua akan melaluinya karena mereka orang alim ya imam besar dalam masalah fikih ingat empat madhab ini masalah fikih ibu ingat jangan masalah akidah bukan Ya Imam Mazhab tidak pernah dia melakukan maulidan, dia melakukan surat milad nggak pernah, ulang tahun nggak pernah, ya, ngucapin selamat kepada orang kafir nggak pernah. Ini masalah akidah kan? Nah, ini masalah fikih ketika misalkan apakah uh, boleh nggak dijamak sholat itu. Nah, ini ada madhab dalam masalah fikih. Bagaimana Imam Ahmad, bagaimana Imam Syafi'i ya. Jadi yang dibolehkan bukan wajib dibolehkan ya uh, dibolehkan dia mengikuti mazhab dalam masalah fikih sedangkan akidah mengikuti semua uh, para salaf semua para imam ya yang lainnya jadi wasilah dalam untuk memahami perantara bukan tujuan mata itu bukan tujuan tujuannya apa tujuannya adalah eh, sunnah nabi ya maka para imam mengatakan wa idza sahha al hadis bahwa madhhabi jika ada hadis yang sahih itu mazhab saya karena tidak setiap imam itu menguasai seluruh hadis ingat ini perlu diingat Ibu ya tidak setiap imam imam Syafi'i imam Ahmad itu menguasai seluruh hadis Nabi enggak karena manusia ada kekurangan maka dia tahu tentang kekurangan dia dia mengatakan imam itu jika ada hadis yang sahih itu mazhab saya jika saya saya masih hidup dan ada hadis itu sahih tidak sesuai dengan pendapatku, aku aku akan buat pendapat apa aku akan buang pendapatku dan aku akan kembali rujuk kepada hadis itu. Itu imam yang jujur. Imam-imam semuanya begitu. Nah, jadi uh, tidak boleh ta'assub intinya kepada salah satu madhab. Itu wasilah untuk memahami fikih Islam ya. Uh, itu intinya. Uh, mohon dikoreksi mengenai syarat mengikuti sunnah dalam Al-Qur'an surat Al-Imran yang eh, Anda lihat apa al-hikmah ada pada ayat 164. Iya. Maksudnya yang eh, ini ayatnya tadi saya 164. Ya, Bukan 165 Ibu ya. Dicek lagi. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa bihim rasulah itu ayat berapa? 165 164. 100 Laqad manallahu. Coba ada mushaf dilihat lagi Ibu ya yang saya tulis 165 tapi 164 ada musab dibuka laqad Allah itu ayat berapa laqad kata-kata laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasula ada ibu dibuka tolong 164 165 100 ada musab ibu iya berapa ayat berapa yang benar 164 betul Bukan bukan 165 ya. Iya. Jadi itu 164 bukan 165 ya. Kemudian bagaimana sikap kita kepada keluarga yang masih melakukan bid'ah seperti tahlilan untuk orang yang meninggal 7 bulan dan lain karena apabila kita menentangnya khawatir jadi perpecahan dalam keluarga bagaimana sih? Ya. Jadi keluarga yang masih tahlilan ya, kita minimalnya nasihat kepada mereka ya nasihat secara baik-baik kemudian tidak ya, langsung terjun membantu hal itu dari menghindari kita menghindari ada acaranya kita menghindari tidak hadir di dalam acara itu ya ataupun ketika ada undangan kita ya apa namanya menghindari menghindari tidak membantunya tidak ikut campur ya tapi kita tidak langsung oh, apa namanya melarang keras enggak jangan ada tahapan jadi nasihat ketika ditanya kenapa nasihat nasihat tidak ada dalam Al-Qur'an sunnah gitu ya kemudian hindari uh, tidak langsung berkumpul kalau toh misalkan ada acaranya sebelumnya kita datang aja kita ya apa silaturahim dan hati kita mengingkari acara ini intinya hati ibu dalam ah, masalah melihat kemungkaran ada tiga tahapan wa idharu al munkaran falyughayyir biyadi. apabila kalian melihat kemungkaran bid'ah atau yang lainnya maka ubah dengan tangan kalian fa ilam yastati apabila tidak mampu fabilisani dengan kata-kata dengan ucapan dengan hikmah dengan ilmu ya dengan enggak dengan marah fa ilam yastati fa bi qalbihi fadzalika adnaul qalbi atau apa dhaiful qalbi apabila tidak mampu maka dengan hati kalian itulah selama lamanya iman Nah, jadi kalau nggak mampu, hati ini mengingkari. Tapi kita datang sebelumnya acara misalkan ya, acaranya hari ini, ya besok uh, apa kemarin uh, kita datang sore-sore ya untuk silaturahim ngobrol. Kemudian ada alasan nanti ada acara apa nggak bisa hadir misalnya Jadi dihindari dengan hal-hal ini ya, demikian jangan sampai uh, membantunya wala ta'amanu ala ismi wal udwan. Jangan kalian kalian membantu dalam uh, perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian juga e, kalau kita perlihatkan akhlak kita yang bagus, Ibu ya, mereka nggak akan nggak akan eh, menyusui memusuhi kita. Mereka akan memahami. Apalagi sekarang zamannya udah modern, ya, maksudnya banyak per perbedaan di negara kita, ya di nggak nggak ini nggak nggak nggak meruncing, ya nggak jadi permusuhan. Intinya dengan akhlak ya silaturahim yang bagus ya insya Allah tidak akan terjadi ketegangan oh, perpecahan nggak ada juga insya Allah itu saya udah terapkan di lingkungan keluarga saya ya meskipun mereka tahu saya berbeda tapi tetap kita kan akhlak yang bagus kita ngasih hadiah apa ya kepada keluarga-keluarga kita nggak akan diperpecahan saling memahami akhirnya ada acara itu kita ditentang dengan hati kita meskipun terpaksa ada tentangan dalam hati saya terpaksa gitu harus begini gitu kan nggak bisa nasehat nggak bisa bicara gitu kan nah, jadi hati tetap kita jaga kita mengingkarinya perbuatan tersebut ya seorang yang telah Eh, apa namanya ini azab di dunia dari penguasa muslim apakah berarti sudah terlepas dari azab akhirat nanti ini tergantung kalau orang ketika diazab di dunia oleh penguasa muslim dia tobat ya ketika diazab pun tobat tapi ketika kalau diazab dia masih uh, masih tetap dia dalam manhajnya manhajnya dalam masa kesesatannya masih seperti contohnya Ja'ad bin Sofwan Ja'ad bin Sofwan uh, Ja'ad bin Dirham maksudnya jad bin Dirham itu dihukum oleh penguasa kan dipancung karena masalah dia mengingkari nama dan sifat Allah mengingkari nama dan sifat Allah maka dihukum mati di dunia apakah lepas di akhirat enggak karena dia enggak menyesal tatkala mau dibunuh dia disuruh bertobat bertobatlah kamu sebelum ditetapkan had hukuman enggak kata dia saya tetap dengan pendapat saya bahwasanya Allah itu enggak punya nama enggak punya sifat maka ditegakkanlah had itu Ja'ab bin eh, Dirham ya tokoh Jahmiyah pendiri Jahmiyah ya tokoh dalam masalah akidah apa sesat dalam masalah akidah maka dia tidak akan lepas di akhirat karena kalau menyesal selalu bertobat tapi kalau ketika dia ditegakkan hukuman seperti orang berzina ya seperti orang membunuh kemudian ditegakkan hak hukuman dia menyesal dia bertobat sebelumnya kemudian ditegakkan hukuman maka di akhirat terlepas dari siksaan itu Allah ampuni ya jadi tergantungnya dia kalau dia bertobat taubatan nasuha Allah ampuni kalau dia nggak menyesal, masih tetap dengan akidahnya, dia tidak akan selamat.